Siapa pula yang dusta keislaman dan keimanannya? Setiap orang yang beriman secara khusus dan semua insan pasti akan mengalami yang namanya fitnah dalam kehidupannya akan melalui berbagai macam fitnah-fitnah. Baik itu fitnah yang sifatnya khusus al-fitnatul khasah terkait dengan keluarganya, terkait dengan anak-anaknya, terkait dengan famili-familinya terkait dengan usahanya, terkait dengan dirinya, ataupun fitnah yang sifatnya umum, al fitnatul ammah yang menimpa masyarakatnya, yang menimpa umatnya, yang menimpa bangsa dan negaranya. Dia akan mengalami ini semua. Atau fitnah yang berkaitan dengan syahwat fitnah itu syahwat fitnah-fitnah yang berkaitan dengan syahwat syahwat duniawiyah fitnah harta tahta kedudukan fitnah dalam bentuk kemungkaran-kemungkaran kemaksiatan-kemaksiatan kefasikan-kefasikan atau fitnah asyubuhat dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan kekufuran atau kesyirikan atau kebid'ahan-kebid'ahan pemahaman-pemahaman yang menyimpang firqa-firqa yang sesat ini semua pasti akan dia lalui dalam kehidupannya ini semuanya barakallahu fikum merupakan sunnatullah Allah Azza wa Jal akan menguji hamba-hambanya dengan yang namanya fitnah. Fitnah dalam bentuk kebaikan, fitnah al-khair, kesehatan, kelapangan hidup, beragam kenikmatan-kenikmatan yang ada, fitnah syar dalam bentuk kejelekan-kejelekan, kesempitan hidup, kemiskinan, kefakiran, penyakit dan segala macamnya. Ini semuanya barakallahu fikum merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya terutama bagi umat Islam, umat yang beriman mereka pasti akan mengalami ini semuanya. Allah Azza wa menyatakan dalam firman-Nya disebutkan di dalam Al-Ankabut ayat yang pertama, kedua dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin Alif lamim apakah umat manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan amanna kami beriman wahum la yuftanun sementara mereka nggak di, gak diuji dengan fitnah. Jangan mengira demikian kata Allah. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka dengan beragam fitnah supaya Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur, siapa pula yang dusta. Maka fitnah pasti akan terjadi. Yang namanya fitnah pasti akan kita alami. Masing-masing kita diuji dengan beragam fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Ikhwanuddin azakumullah. Yang menjadi pembahasan kita sekarang ini adalah fitnah secara umum tadi. Dengan makna yang begitu luas tadi. Dan secara khusus fitnah syubhat wa fitnatus syahawat yang menimpa kaum muslimin yang menimpa kaum mukminin lebih khususnya yang menimpa ahlu sunnati wal jamaah salafiyin yang menimpa dakwah islamiyah secara umum atau yang menimpa dakwah salafiyah secara khusus fitnah ini barakallahu fikum diberitakan dalam banyak dalil-dalil hadisnya Rasulullah SAW semakin lama semakin besar semakin lama semakin banyak semakin lama semakin kencang dan mencekam semakin lama semakin banyak memakan korban dalam banyak hadis Rasulullah alaihi wasallam memberitakan tentang masalah di antaranya yang masyhur di kalangan kita semua yang sering disampaikan hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan dalam sabdanya Badiru bil a'mali fitana kaqid'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu من الدنيا. dunya Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal. Hendalah kalian bergegas beramal. Berlomba-lomba beramal. Mendahului fitan. Beragam fitnah. Banyaknya fitnah. Seperti serpihan-serpihan malam yang gelap Pagi hari orang mukmin, sore dia kafir, sore mukmin, pagi dia telah kafir. Dia menjual agamanya dengan perkara dunia yang sedikit. Fitan banyak. Fitan nakirah, tidak jelas. Susah untuk dikenali. Susah untuk diidentifikasi. Gelap, sebagaimana malam. Semakin lama semakin mencekam korbannya sangat banyak membuat orang banyak berubah dan cepat sekali berubah pagi muslim sore kafir uh, sore muslim pagi kafir itu semuanya dikarenakan masalah duniawi semata maka fitnah yang ada ini fanatina azakumullah fitnah itu syahwat wasyubuhat yang menerpa umat Islam yang menerpa ahlu sunnati wal jamaah salafiyin banyak ragamnya banyak macamnya banyak semakin lama semakin samar semakin lama semakin gelap semakin lama semakin mencekam semakin besar sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam maka fitnah ini memunculkan berbagai macam efek memunculkan berbagai macam efek negatif pada kaum muslimin secara umum kepada dakwah salafiyah secara khusus dan kepada pihak-pihak yang terkena fitnah lebih-lebih lagi. Kalau kita mencermati kondisi kaum muslimin di zaman sekarang ini atau secara khusus kondisi orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah dewasa ini yang mengaku sebagai salafiyin dewasa ini pada ayamul fitan pada hari-hari yang penuh dengan fitnah ini fitnah syahwat syubhat terutama fitnah syubhat kita akan mendapati di sana berbagai macam efek-efek negatif. Di antaranya ialah barakallahu fikum insirafuhum anil ilm berpalingnya mereka dari ilmu berpalingnya mereka dari ilmu ilmu syar'i ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah ini fenomena pertama kita mendapati dari kalangan kaum muslimin dari kalangan orang-orang yang dahulu dikenal sebagai alusuna salafiyin ketika muncul fitnah terjadi yang namanya fitnah semangatnya menjadi hilang semangatnya menjadi sirna yang dulunya semangat tolabul ilmi menjadi orang yang tidak mau lagi tolabul ilmi insiraf anil ilm berpaling dari ilmu ini menimpa sebagian pihak di ayamul fitan di masa-masa fitnah sudah mulai popi dengan majalis ilmu sudah mulai popi dengan majalisul ilm halakoh halakoh ilmu majlis-majlis ta'lim berbagai macam alasan muncul. Hmm? Ya, taklim isinya ribut. Taklim isinya fitnah. Taklim isinya rudud, bantahan-bantahan. Taklim isinya tahdir memberikan peringatan-peringatan tahdir kepada umat ha? yang ini mengatakan A, yang itu mengatakan B, yang ini sikut A, yang itu sikut B, saling sikut-sikutan dan segala macamnya. Bahasanya dia seperti itu. Akhirnya pusing, akhirnya bingung, akhirnya meninggalkan yang namanya majelis ilmu. Itu banyak terjadi. Al-insiraf anil ilmu Bahkan sebagian mereka mengalami yang namanya al-insirafu anil ibadah. Berpaling dari ibadah. Berpaling dari amalan-amalan soleh. Kita bahasakan kebanyakan dari mereka mengalami yang namanya futur. Tak futur ya? Futur sudah mulai males belajar, males berilmu, males taklim, males beramal, males untuk mengamalkan sunnah, malas terutama masuk sunnah, terkena yang namanya penyakit kronis futur. Kelemahan semangat dia menjerumuskan dia kepada perkara-perkara yang melanggar agama. Binasa. Lari dari dakwah, lari dari ilmu, lari dari marakisul ilm, lari dari majalisul ilm, lari dari halaka-halaka ilmu, lari dari ibadah, lari dari termasuk sunnah, menjadi orang awam biasa, menjadi orang yang biasa berbuat dosa, futur. Ini efek yang membinasakan. Rasulullah alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Muhammad dalam musnadnya dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dari disebutkan dalam kitab As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah kata Rasulullah SAW likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah masing-masing tiap-tiap amal ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah dan pada tiap-tiap semangat masa-masa semangat ada masa-masa futur patah lemah loyo maka Rasul mengatakan faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada barang siapa yang masa-masa futurnya masih menuju sunnahku maka sungguh dia mendapatkan hidayah. Tetapi waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang masa-masa futurnya menjerumuskan dia kepada selain itu, maka dia telah binasa. Disebutkan dalam dalam lafaz yang lainnya ila bid'atin waman kanat fatratuhu ila bid'atin disebutkan dalam lafaz yang lain ila maksiatin faqad ghawa dan barang siapa yang futurnya, masa-masa loyonya, masa-masa patah semangatnya kepada kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, kepada maksiat-maksiat, fakat gawa, maka sungguh dia telah menyimpang. Lafaz yang pertama, fakat halak, sungguh dia telah hancur binasa. Binasa prinsipnya, binasa akidahnya, binasa agamanya, dan menjerumuskan kepada kebinasaan dunia dia mengerikan yang namanya efek fitnah. Ketika ditelusuri, ternyata itu semuanya terjadi pada ayyamul fitan. Begitu pula yang namanya fitnah. Ketika semakin dahsyat, ketika semakin mencekam, ketika semakin bergemuruh, memunculkan efek-efek negatif yang lain. Di samping al-insiraf anil ilm. Khususnya orang-orang yang terkena fitnah al insiraf anil ulama al-mawthuq bi ilmihim al-mu'taman ala manhajihim wa aqidatihim. Mereka akhirnya berpaling dari para ulama-ulama yang terpercaya agamanya yang amanah akidah dan manhaj. Di antara ciri-ciri penyimpangan barakallahu fikum, di antara ciri-ciri orang yang terjatuh dalam fitnah, syubhat plus syahwat ialah di dalam beragama ini dia berpegangan dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Orang-orang yang ditokohkan namun dari kalangan hizbiyin, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah. Atau yang kedua dari kalangan al-masbuhin, orang-orang yang banyak syubhatnya. Yang ditahdir oleh para ulama, yang diperingatkan bahayanya oleh para ulama al syubhat. Tidak mau lagi kembali kepada ulama yang sungguhnya علماء السنة علماء الدعوة السلفية kibar ulama yang ma'rufin dengan istiqomahnya, dengan manhajnya, dengan akidahnya, dengan keteguhannya pada ayamul fitan, pada hari fitnah. Tidak mau lagi pada mereka. Larinya kepada orang-orang yang masbuk tadi. Orang-orang yang sudah dikatakan hisbiin tadi. Ahlul fitan dan segala macamnya. Ini efek fitnah. Barakallahu fikum. Dan ini perkara yang sangat nyata ya fanafitina azakumullah bahkan sebagian mereka memasukkannya termasuk ciri-cirinya hizbiyin. Barakallahu fikum. Apalagi ketika ulama-ulama yang sudah tua-tua tadi yang sudah kibar-kibar tadi telah meninggal dunia. Ujung-ujungnya mereka semua akan kembali kepada para juhala Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim kata Rasulullah SAW Inna Allah la yakbidul ilman tiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi alima ittakhadhan nasuru usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabutan dari hati-hati hamba-hambanya. Tetapi Allah Azza wa Jal mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ulama yang sungguhnya ya khuan. Hingga ketika tidak menyisakan seorang alim pun, ittakhadhan nasuru usan juhala. Orang-orang pun akhirnya menjadikan tokoh-tokoh yang jahil. Kata Rasul, mereka ditanya dengan tanpa ilmu. Mereka ditanya, lalu berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Pada kata-kata, ittakhadan nasu ru'usan juhala. Fadallu wa adallu. Ini menunjukkan ketika umat manusia, ketika kaum muslimin Ketika orang-orang yang mengaku di atas sunnah itu menjadikan orang-orang jahil, menjadikan orang-orang yang menyimpang, menjadikan ahlus syubhah, ahlul fitnah sebagai tokoh-tokoh rujukan mereka, ujung-ujungnya adalah abdalalah kesesatan, sesat lagi menyesatkan barakallahu fikum. Ini efeknya orang yang terkena fitnah. Efeknya orang yang terkena fitnah. Barakallahu fikum. Dan itu kalau mau diruntut terjadi di sepanjang zaman sepanjang masa. Orang-orang yang terselamatkan dari berbagai macam fitnah dia akan kembalinya kepada ulama sunnah akan bersama dengan ulama sunnah orang-orang yang terkena fitnah yang termakan fitnah yang memiliki berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang akan berjalan bersama dengan ahlul fitnah, bersama dengan tokoh-tokoh fitnah, bersama dengan orang-orang yang menyimpang, bersama dengan ahlul syubhah, ahlul fitnah. Sepanjang zaman sepanjang masa. Antum perhatikan dari mulai pertama munculnya kaum kaum khawarij. Orang-orang yang terkena fitnahnya khawarij langsung bersama dengan tokoh-tokoh khawarij. Sementara kaum muslimin yang di atas sunnah bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika muncul Syiah, ketika muncul Murji'ah, ketika muncul yang namanya Qadariyah, Jahmiyah dan segala macamnya itu yang terkena fitnah mereka langsung kecondongannya langsung berpala, eh, langsung menuju kepada eh, tokoh-tokoh e, mereka tadi. Sementara muslimin yang tetap di atas sunnah bersama dengan para ulama kibar ulama sunnah di zamannya masing-masing. Era tabi'in, atau tabi'in, ila yaumina hadza sampai pada hari kita ini. Barakallahu Itu sudah sunnatullah ya. Yang nyimpang-nyimpang kecondongannya kepada orang-orang yang aneh-aneh tadi. Yang masih di atas sunnah langsung menuju kepada para ulama usunnah. Syahidnya adalah efek daripada fitnah yang ada ya azakumullah terutama bagi orang-orang yang terkena fitnah tadi dia akan berpaling dari ulama usunnah dan menuju kepada ulamaul bid'ah. Barakallahu fikum. Dan sebagai ciri-ciri penyimpangan dia. Ciri-ciri penyimpangan dia. Bertelekan dengan satu alim yang mereka anggap sebagai seorang alim, hmm? yang katanya sebagai seorang alim, seorang syekh. Barakallahu Ternyata dia menyimpang, ternyata ahlu syubha, ternyata ahlu fitnah, ternyata ditahdir oleh para ulama digandoli sama mereka wahakala nampak wadih jelas penyimpangannya ditinggalkan cari yang lainnya lagi terus demikian terus demikian ujung-ujungnya sama dengan mereka yang mereka akan terungi yang mereka pegangi sama dengan mereka keadaannya naudzubillah min ini sebenarnya efek daripada fitnah barakallahu juga fitnah ini khanatina azakumullah ketika sedang bergemuruh maka yang namanya ukhuwah islamiyah yang dibangun di atas sunnah akan melemah. Itu pasti. Akan melemah itu jelas. Dikarenakan fitnah tadi orang yang dahulu sahabat berpisah di kalangan yang namanya fitnah. Orang yang dahulu sahabat karib bermusuhan dikarenakan yang namanya fitnah. Orang yang dahulu saling menjalin yang namanya ukhuwah, ta'awun, da'awi, ta'awun, da'wah dan semisalnya berseberangan dikarenakan yang namanya fitnah. Itu juga merupakan konsekuensi sebuah uhuwah. Yang namanya uhuwah harus uhuwah di atas sunnah. Uhuwah di atas iman. Al-hubbu fila wal bukhdu fila Tapi syahidnya ya yang dulunya satu, yang dulunya bersama-sama, yang dahulunya sahabat, yang dahulunya teman, yang dahulunya sikat. Hah? Satu orang, satu sikat menjadi sikat-sikatan gitu ya. Itu semua diantara e, eh, sebabnya adalah fitnah tadi. Begitu muncul yang namanya fitnah entah syahwat, terutama fitnah syubhat berbagai macam afkar, pemahaman-pemahaman yang menyimpang muncul di tengah-tengah dakwah ini. Terjadi yang namanya pemisahan. Yang turunnya satu berpisah. Yang turunnya karib renggang yang dulunya sahabat dan teman harus berpisah di tengah jalan. Itu semua adalah efek negatif daripada yang namanya fitnah, fitnah tadi. Fitnah ini betul-betul mencabik-cabik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah. Fitnah ini yang kemudian membuat renggangnya hubungan-hubungan yang dahulu. Satu, efek fitnah tetapi memang itulah barakallahu fikum yang namanya sunnatullah pada kaum muslimin dan sekaligus konsekuensi dalam berukhuwah barakallahu fikum. Kita ukhuwah bukan semata-mata satu, tapi satu di atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Di sisi yang lain barakallahu fikum, orang-orang yang jahil, as-sufaha, orang-orang yang sefih, yatasaddarun, bermunculan Tampil semuanya pada ayamul fitan. Dulu tidak dikenal yang namanya si fulan. Dulu gak kenal siapa tuh Alan. Di bawah, Hah? di bawah apa ya Van? Al-Muhim tidak dikenal. Begitu muncul yang namanya fitnah, tiba-tiba muncul yang namanya tokoh-tokoh dadakan muncul yang namanya orang-orang dalam kutip terkenal dadakan. Muncul para sufaha dan yang namanya para sufaha, yang namanya orang sevi, bukan kemudian berjalan di atas al-haq. Bukan berjalan di atas sunnah. Bukan berjalan di atas bimbingan para ulama. Yang namanya para sufaha akan berjalan di atas penyimpangan justru menjadi orang yang mengkipasi fitnah, menambah kobaran fitnah, menambah dahsyatnya gemuruh fitnah. Sufah ini Irwan, mengadu domba, menyampaikan khobar-khobar yang menyesatkan, eh, mengucapkan kalimat-kalimat yang luar biasa jeleknya dan segala macamnya, menikam para ulama, menikam para masyayikh, yang ma'rufin, menikam para duat, salafiyin, muncul yang namanya para sufah-sufah. Baca statementnya, baca keterangannya, hanya cuman gede-gede kepala. Tahu gede-gede? Geleng-geleng kepala. Kok ada ya omongan semacam ini? Kok ada ya statement seperti itu? Kok begini ya jadinya? Dicek ternyata memang orangnya bukan seorang talib ilmu Orangnya bukan seorang ahlul ilm. Orangnya bukan yang ma'ruf dengan salafiyahnya. Tapi mereka semuanya layak dimasukkan dalam jajaran para sufaha. Tapi itulah namanya efeknya fitnah. Tasod durus sufaha. Permunculannya orang yang sefih, sefih. Yang namanya sefih orang yang betul-betul bodoh-bodoh. Tingkah lakunya betul-betul tidak di atas ilmu dan basirah tapi di atas taish wal ajalah, di atas e, keterburu-buruan, ketergesa, e, ketergesaan, kejahilan dan yang semisalnya sebagai sebagai e, api fitnah, sebagai penambah gemuruh fitnah dan dahsyat yang namanya fitnah tadi. Subhan. Dan berbagai macam efek-efek yang lainnya luar biasa ketika yang ketika muncul yang namanya fitnah luar biasa efeknya para kalau bahkan ketika fitnahnya itu terkait dengan masyarakat umum terkait dengan sebuah bangsa dan negara efeknya bisa sampai kepada urusan keamanan kondisi mencekam terjadi pembunuhan peperangan pemberontakan penggulingan kekuasaan perang dan segala macamnya sebagaimana yang muncul dan terjadi ketika Eh, fitnah khawarij semakin lama semakin membesar di kalangan kaum muslimin sehingga berefek kepada perkara-perkara yang, yang yang dibawakan tadi barakallahu fikum. Ala kulli hal atharul fitan kathira Efek-efek negatif daripada fitnah ini sangatlah banyak barakallahu fikum. Semakin menambah runyam, semakin menambah dahsyat, semakin menambah mencekam, semakin menambah gemuruhnya fitnah. Barakallahu fikum. Ikhwanaddin azakumullah. Ketika fitnah terjadi, masing-masing pihak akan saling tuding untuk mencari kambing hitam. Saya nggak tahu kenapa kambing hitam yang, yang dibikin bahasa ya. Padahal kambing hitam disembelih juga itu ada dagingnya ya, ya. Tapi itulah yang namanya bahasa Indonesia. Di kambing hitam kan atau tahu kenapa jadi kambing hitam ya Pak. Nah, sukanya kambing putih barangkali ya. Nah, ketika fitnah terjadi barakallahu fikum. Masing-masing pihak dan perkara yang wakil, perkara yang nyata, satu sama lain saling tuding. Mencari kambing hitam untuk disalahkan, dituding sebagai pemicunya, dituding sebagai penyebabnya, Oh, ini semua gara-gara kamu. Onda oh, gara-gara kamu. Onda oh, gara-gara ini. Gara-gara itu. Masing-masing berupaya untuk menuding siapa gerangan pemicu gemuruh fitnah itu. Siapa orangnya ini? Dan subhanallah Allah sesuatu yang mencengangkan, yang mengherankan dalam pandangan syar'i dengan kacamata agama kita memandang yang mengherankan yang aneh yang dikambing hitamkan itu ialah prinsip salaf yang dikambing hitamkan adalah prinsip usul salafiyah prinsip-prinsip salaf yang disalahkan adalah prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar prinsip al wala wal bara prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, prinsip rudud, bantahan-bantahan kepada orang yang menyimpang, yang salah, prinsip tahdir. Ini yang terjadi pada dunia dakwah, terutama di kalangan orang-orang yang membawa bendera dakwah sunnah, membawa bendera dakwah salafiyah, orang-orang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafiyin, yang aneh yang dikambing hitamkan adalah prinsip-prinsip mulia pada agama ini. Yang dituding sebagai pemicu gemuruh fitnah adalah orang-orang yang menegakkan prinsip-prinsip ini. Bukan perkara yang aneh, ah, bukan perkara yang baru, sering terdengar barakallahu fikum dalam dunia dakwah ikhwan fillah orang-orang yang mengeluarkan suara-suara bering yang semuanya menyalakan prinsipnya. Hmm? itu. Ini fitnah semakin besar, semakin dahsyat. Ini gara-gara mereka-mereka yang suka tahdir itu. Gara-gara mereka-mereka yang suka bantah-bantahan itu. Hmm? Dakwah gak ada hikmahnya dakwah tidak ada lemah lembutnya oh, luar biasa bahkan bahasanya lebih kencang lagi ya lebih mengerikan dan lebih keji para fikum ini saya katakan sangat mengherankan aneh tapi nyata kok bisa ini baru menggunakan logika kok bisa prinsip-prinsip besar dalam Islam yang semuanya dibangun di atas nas-nas Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salaful ummah dituding sebagai menghitam dituduh sebagai pemicu gemuruh fitnah yang begitu menggelegar ini kok bisa orang-orang yang berupaya menghidupkan prinsip ini dituding sebagai pemicu-pemicu provokator-provokator fitnah secara itu aneh tapi nyata ya Barakallahu fikum. Semua panah diarahkan kepada salafiyin dan dakwah salafiyah, para dai-nya dan para ulamanya. Semuanya mengarah ke situ. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam julukan-julukan yang yunafirun nas membuat umat lari dari dakwah yang mulia ini. Fallahul musta'an. Maka ya Panamtina Azakumullah pada kesempatan majelis kita ini saya sengaja mengangkat sebuah tema dan tema dari saya pribadi bukan dari panitia temanya adalah pemicu gemuruh fitnah tema ini saya angkat sengaja untuk kita menjelaskan kepada antum sekalian secara khusus salafiyin ahlu sunnah dan kepada kaum muslimin secara umumnya bahwasanya pemicu-pemicu gemuruh fitnah itu bukanlah Al-Quran, bukanlah sunnah Rasul, bukanlah pemahaman salaf. Abadan. Dikarenakan itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jal, wahyu dari Allah Azza wa Jal, perkara yang hak. Dan hak itu bukan pemicu fitnah, tapi hak itu meredam dan mematikan fitnah. Dan akan kita jelaskan insyaallah taala sesungguhnya pemicu-pemicu gemuruh. Tayyib. Ikhwanam azakumullah. Kalau kita mengkaji kalamullah, kalamur rasul dan penjelasan para ulama una kita akan bisa mendapati di sana beberapa pemicu gemuruh fitnah yang ada ini. Baik fitnah yang sifatnya umum atau yang sifatnya khusus, terutama barakallahu fikum fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah syubhat yang bermunculan di medan dakwah ini barakallahu fikum. Pemicu yang pertama, Dan ini merupakan pemicu semua fitnah-fitnah yang ada. Dan ini harus antum perhatikan baik-baik, tanamkan dalam sanubari antum sedalam-dalamnya. Pemicu fitnah yang utama dan pemicu semua fitnah yang ada adalah mukhalafah mukhalafatu amrillah wa amri rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pemicunya dikarenakan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam menyelisihi bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wasallam Ini pemicu semua fitnah. Barakallahu fikum. Baik fitnah yang menimpa diri kamu pribadi, baik fitnah yang menimpa keluargamu, menimpa istri kamu, menimpa anakmu, rumah tanggamu, yang menimpa kerabatmu, tetanggamu, kaum muslimin, fitnah khusus, fitnah umum, terjadinya berbagai macam syahwat, syubhat dan segala macamnya munculnya fitnah di medan dakwah dan segala macamnya ini. Itu semuanya qanatina azakumullah sesungguhnya pemicunya satu ini. Dikarenakan terjadi di situ terjadi di situ mukhalafah sesuatu yang menyelisihi bimbingan Allah dan, dan Rasulnya sesuatu yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam pasti itu ada yang hang di situ, ada yang error di situ. Menyalahi bimbingan Allah, menyalahi bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Antum mencermati baik-baik. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat An-Nur Ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menegaskan. Kata Allah Azza wa Jal, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Tayyib yang punya hajat tafadhol supaya tenang hmm, jemurannya motornya apanya tafadhol balik setelah itu nah, baik Allah SWT mengatakan dalam ayat ini فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada. Alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyelisihi amrnya. Anda akan saya jelaskan mana ayat ini. Antusibahum fitnah. Orang-orang yang menyelisihi perintahnya ini akan ditimpa fitnah. Au yusibahum alim atau mereka ditimpa azab yang sangat pedih. Kata-kata amr di sini di kalangan mufassirin ada yang mengatakan amr jam'uhu umur ai sunnah suatu perkara dari perkara-perkaranya ini sunnah dari sunnah-sunnahnya amr ada lagi yang mengatakan jam'uhu awamir ini perintah-perintahnya. Domirnya pada kata-kata dari ladzina yukhalifuna an amrihi domirnya ada yang mengatakan kembali kepada Allah ada yang mengatakan kembali kepada Rasulullah SAW dan dua-duanya benar sebab menyelisihi perintah Allah eh, menyelisihi perintah Rasul sama dengan menyelisihi perintah Allah menyelisihi sunnah Rasul sama dengan menyelisihi Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan falyahdhar hendalah waspada wal yakhsha hendalah takut man khalafa syariat ar-rasul alaihi salatu wassalam batinan wa zahira antusibahum fitnah hendalah khawatir hendalah waspada orang-orang yang menyelisihi syariatnya Rasulullah lahir dan batin akan ditimpa fitnah apa itu fitnah ay fitnatun fi qulubihim ditimpa fitnah pada hati mereka min kufrin dalam bentuk kekufuran au nifakin kemunafikan au bid'atin atau bid'ah bid'ah penyimpangan ditimpa itu semuanya au yusibahum adzabun alim kata beliau atau ditimpa azab yang pedih ai fid dunya di dunia ini qatl au haddin au habsin au nahwi dzalik azab yang pedih di dunia ini dengan dia terbunuh atau kena hukuman had atau dipenjara atau yang semisal itu. Wah, Di sini beliau menyatakan yang namanya fitnah kekufuran itu fitnah, kemunafikan itu fitnah, bid'ah bid'ah penyimpangan penyimpangan itu fitnah. Barakallahu Dan tegas disebutkan di sini siapa saja yang mukhalafatus sunnah yang menyelisihi sunnah siapa saja yang menyelisihi syariat Allah Azza wa jalla yang disampaikan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang menyelisihi perintah Allah yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam akan tertimpa fitnah tadi akan terjadi kekufuran, akan terjadi kemunafikan, akan terjadi kebid'ahan, akan muncul penyimpangan-penyimpangan dalam hati mereka atau mereka nanti tertimpa adab yang pedih di dunia ini. Dipukul, dibunuh, hukum hak oleh penguasa, dipenjara oleh penguasa dan semisalnya dikarenakan mukhalafah. Sangat jelas dan sangat gamblang. Maka yang namanya mukhalafah mukhalafatus sunnah sababu kulli fitnatin wa mihnah menyelisihi sunnah itu sebab semua fitnah pemicu semua fitnah, semua mihnah. mukhalaf ini. Mukhalafatu sunnah macam-macam. Kalau mau diklasifikasi secara global, mukhalafatu sunnah bi amrain dengan dua perkara. Mukhalafatu sunnah bi syubhat menyelesaikan sunnah dengan berbagai macam syubhat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, berbagai macam pengkaburan-pengkaburan dalam beragama, kufur, nifak, bid'ah, inhirafat, penyimpangan-penyimpangan, afkar, al-munharifah, pemikiran yang menyimpang, al-afkar, al-hadamah, pemikiran yang menghancurkan. Ini semuanya mukhalafah dengan syubhat. Atau yang kedua mukhalafatu sunnah bisyahwat. Menyelisihi sunnah dengan syahwat-syahwat. Dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan zunub berbagai macam dosa-dosa. Dosa besar, dosa kecil. Yang terkait dengan syahwat. Dengan uh, terkena penyakit dunia. Hubud dunia. Cinta dunia. Cinta harta cinta tahta dan yang lain-lainnya. Mukhalafatus sunnah dengan syahwat. Inilah pemicu kemuruh fitnah. Barakallahu itu Mukhalafatus sunnah. Bukan sunnah itu sendiri sebagai pemicunya. Kalau kalau Allah nggak demikian ya. Tapi mukhalafatus sunnah itulah pemicunya. Dengan nas ayat tadi barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Istiqamah disebutkan di juz yang pertama halaman 39 Beliau menjelaskan wala taqa'u fitnatun illa min tarki ma amarallahu bihi tidaklah terjadi sebuah fitnah kecuali dikarenakan meninggalkan perintah-perintah Allah meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan fa subhanahu amara bil haqq Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kebenaran. Wa amara sabr dan memerintahkan dengan kesabaran. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah fal fitnatu imma min tarkil haq wa imma min tarkil sabr. Maka yang namanya fitnah bisa jadi karena meninggalkan kebenaran yang Allah perintahkan bisa jadi meninggalkan kesabaran yang Allah perintah. Intinya terjadi fitnah itu dikarenakan meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Barakallahu fikum. Jelas gamblang dari keterangan beliau rahimahullahu taala. Apakah al-haq sebagai pemicu fitnah? La Allah, Tidak ada yang menyatakan tentang yang bayyinun dhalaluhu. Jelas nyata penyimpangannya berani mengatakan pemicu fitnah al-haq, pemicu fitnah sunnah Rasul, pemicu fitnah syariat yang mulia ini. Ini orang yang sangat penyimpang Bahkan bukan perkara yang mustahil sampai tingkatan kemurtadan dari agamanya. naudzubillah min dzalik. Maka yang benar sebaliknya ya ikhwan. Munculnya berbagai macam fitnah-fitnah yang ada ini semakin dahsyat, semakin besar, semakin banyak, semakin melebar, semakin bergemuruh, semakin menggelegar. Ini semuanya dikarenakan meninggalkan al-haq. Dikarenakan menyelisihi bimbingan Allah, bimbingan Rasul. Dikarenakan menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kita bikin contoh. Barakallahu fikum yang selalu hangat yang selalu hangat di dalam medan dakwah terutama di kalangan mereka-mereka yang mengibarkan yang mengaku mengibarkan dakwah salafiyah dakwah sunnah saya katakan selalu hangat dikarenakan ini yang selama ini terus beredar terutama di ayamul fitan terkait dengan masalah maukif mensikapi orang-orang yang menyimpang menyikapi hizbiyin menyikapi ahlu syubhah masbuhin menyikapi ahlul fitnah al fatanin, menyikapi orang-orang yang mulai nampak padanya al-inhirafat penyimpangan-penyimpangan yang ada barakallahu fikum kalau kita membaca penjelasannya para ulama una dengan nasul kitab was sunnah dengan pemahaman salaf mauqifnya salaf ialah rudud apa ya kawan ar-rudud ar-raddu 'alal mukhalif membantah orang-orang menyelisihi siapapun orangnya salah katakan salah menyimpang katakan menyimpang sesat katakan sesat Ahlu syubhat, katakan ahlu syubhat. Ahli fitnah, katakan ahli fitnah. Hizbi, katakan hizbi. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Prinsipnya rudud, arad doa al-mukhalif. Yang dikenal di kalangan uh, kita semua dengan sebutan prinsip tahdir. Memperingatkan umat dari bahaya orang-orang tersebut. Baik dari kalangan orang-orang yang jelas sebagai ahlul bid'ah hizbiyin atau orang-orang yang banyak syubhatnya ahlu syubhat atau orang-orang yang dikenal fitnahnya ahlu fitnah prinsipnya salaf adalah ar-raddu alal mukhalif barakallahu fikum tergantung kadarnya masing-masing ini prinsip hak atau batil jawaban hak atau batil Jawabannya yakin hak. Ini prinsip masuk dalam prinsip yang begitu mulia, begitu agung. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip al-wala wal bara. Prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dan ini merupakan ijma'nya ulama sunnah. Ijma'. Arakallahu fikum. Aradu dua al-mukhalif. Kalau antum melihat dan membaca praktek salaf terkait dengan prinsip ini begitu jelas, begitu gamblang dan begitu tegas. Tapi dengan ketentuan syar'i. Barakallahu fikum. Naam. Ketika muncul yang namanya fitnah qadariyah dan yang kali pertama memunculkannya Ma'bad al-Juhani di Basrah. Muncul keyakinan yang menyatakan al-amru unuf. Allah Azza wa Jal baru mengetahui sesuatu setelah terjadi. Kalau belum terjadi Allah nggak tahu. Itu mengingkari ilmunya Allah. Dalam pandangan akidah Islam itu merupakan pemahaman kufur yang memunculkannya adalah orang-orang yang yatakaffarunal ilm. Orang-orang yang mengkaji ilmu, yang mengerti agama, yang mengerti syariat, bukan orang awam. Antum membaca pada hadis pertama dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Iman, panjang riwayatnya terkait dengan hadis Jibril yang ma'ruf itu ya, kan. Antum baca e, awal hadisnya sampai ketika Abdullah bin Umar membawakan hadis Jibril. Ketika dua orang tabi'i dari Basrah sengaja datang ke kota ke, ke kota Makkah untuk berjumpa dengan sahabatnya Rasulullah Alaihi Wasallam menyampaikan ini kepada mereka dan berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mereka sampaikan fitnah ini langsung Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menunjukkan mauqifnya menunjukkan sikapnya yang ilmiah yang tegas menyatakan idza laqitahum kalau kamu berjumpa dengan orang-orang itu fa'akhbirhum sampaikan kepada mereka bahwasanya anna bin Umar bariun minhum wa hum wa hum bura'u minni Abdullah bin Umar barok dari mereka mereka barok dari Ibnu Umar sungguh demi Allah kalau seandainya mereka memiliki satu gunung Uhud emas lalu mereka infakkan, mereka sedekahkan, Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman dengan takdir. Langsung dibawakan hadisnya, hadis Jibril yang masyhur dari ayahnya, dari Umar bin Khattab yang panjang itu, ketika Rasul bertanya kepada ketika Jibril tanya kepada Rasul, "Mal iman apa itu iman?" Rasul mengatakan al iman wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Al hadis. Syahidnya sisi argumentasinya adalah mauqifnya Abdullah bin Umar. Langsung itu. Saya barok dari mereka. Mereka barok dari saya. Langsung ditahdir dikarenakan pemahaman yang muncul ketika itu penyimpangannya dalam kacamata agama Islam penyimpangan kufur pelakunya tidak dikasih uzur apalagi mereka disifati oleh dua tabiin tadi orang yang mengerti ilmu yang mengkaji ilmu membaca ilmu langsung tahdir langsung dibantah dengan ilmiah mauqifnya rudud alal mukhalif maukifnya jelas. Baro'ah dari penyimpangan-penyimpangan semacam itu. salah ya kan. para Barakallah itu. Dan terus demikian. Atau membaca sejarah dari mulai awal sampai sekarang sangat banyak dan itu dibukukan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah mereka. Bahkan mereka menulis bantahan-bantahan khusus kepada sebuah pemahaman kepada tokoh-tokoh mereka yang yang menyesatkan dan segala macamnya itu semuanya ada di perpustakaan Islam perpustakaan Salafiyin ma'ruf sepakat ya Baik. Di zaman sekarang ini para fikum ketika ahlu sunnati wal jamaah salafiyin ketika doa salafiyin ulama salafiyin ulama sunnah menerapkan prinsip ini melakukan prinsip raddun al mukhalif yang terjadi malah kebalikannya yang dikambing hitamkan justru para dai-dai tadi yang menerapkan prinsip rudut yang dituding sebagai pemicu gemuruh fitnah prinsipnya ini dikit-dikit tahdir, dikit-dikit tahdir, dikit-dikit masalah manhaj, dikit-dikit manhaj, manhaj, manhaj. Masa pada lagi yang lain? Hmm? Nah begitu ya. Mereka itu ahli tahrir, mereka itu ahli rudud, mereka terus begitu. Masya Allah, luar biasa. Allahumma Allah. Dengar suara saya? Dengar? Jelas? dari Barat. Baik, baik. Baik, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Yang menerapkan prinsip ini disebut sebagai mutasyadid. Orang yang kaku, orang yang keras, yang eksklusif dan segala macamnya. Tidak punya hikmah dalam cara dakwah dan semisalnya Padahal penerapannya sekuat tenaga semampu mungkin sesuai dengan bimbingan salaf. Yang disikapi, yang dibantah, yang ditahdir, dan semua orang. Tapi yang menyimpang, yang memiliki fitnah, yang memiliki syubhat, yang memiliki penyimpangan-penyimpangan. Nah semua orang ya kok. Itu pun pada makom-makom munasabah-munasabah tertentu yang pas. Dari semua majelis, dari semua kesempatan tapi begitu heboh tengah-tengah mereka. Nah, terutama dari kalangan mu'mayyin ahlu temyi' dari kalangan mukhadzilin, ahlu takhzil. sekarang ini dari kalangan halabiyin, tetangganya antum Merojaiyin dan semisalnya itu. Justru menuding dan menuduh dan mencari kambing hitam pemicu gemuruh fitnah prinsip ini la wallah justru fitnah itu semakin besar semakin melebar semakin dahsyat semakin bergemuruh ketika prinsip ini ditinggalkan ketika prinsip ini dikebiri ketika prinsip ini dijauhkan diinyahkan muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada Barakallahu fikum. Berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat keliaran di mana-mana, bebas, tidak ada yang mengcounter, tidak ada yang membantah, dan yang menjelaskan dikarenakan prinsipnya dikebiri. Dituduh sebagai menghitam penyebab gemuruh fitnah yang ada. Dengan leluasa mereka nanti menebarkan fitnah-fitnah mereka. Dengan leluasa mereka mencampur adukkan dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah dengan mudahnya mereka nanti naudzubillah midalik memunculkan berbagai macam afkar, fikrah-fikrah pemaham, pemahaman yang menyesatkan umat. Dengan tenang. Barakallahu Dikarenakan yang mau mengkonter kalau orang Jawa Timur diketaki. Tadi ketaki ya. Di apa kan? Hah? Di apa kan? Halway begitu. Dituduh sebagai orang yang keras, orang yang kaku, tidak punya kelembutan, tidak punya hikmah, tukang fitnah, pendebar fitnah, dan segala macamnya. Diketaki gitu, dicitai gitu, dimarah-marahi begitu. Sementara yang ini dibiarkan dengan penyimpangannya, dibiarkan dengan uh, eh, uh, eh, eh, inherofatnya. Allahul Musta'an. Sesungguhnya muncul semacam ini. Tapi itulah kenyataan yang ada ya khonafidina azakumullah. Maka tolong perhatikan baik-baik dan camkan baik-baik. Yakini pemicu gemuruh fitnah semakin lama semakin besar itu ialah ketika mereka kita muslimin meninggalkan prinsip tahdir, meninggalkan prinsip rudud, meninggalkan prinsip salaf yang mulia itu. Barakallahu fikum. Yang diupayakan yang dilakukan oleh para ulamauna, para masyayikhuna sunnah, para doa salafiyin dalam menjalankan memperhatikan prinsip ini, itu kalau mau dibandingkan dengan prakteknya salaf, belum sekukunya. Belum sekukunya. Belum ya. Kita belum menerapkan prinsipnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda ketika mensikapi orang-orang yang menyimpang. Kita belum menyiapkan durratu Umar, pelepah kormanya Umar yang untuk memukuli orang-orang yang menyimpang tadi. Belum. Ya belum dikarenakan kita bukan penguasa. Nah, yang melaksanakan adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebagai seorang penguasa. Artinya lemah kondisi kita sekarang ini. Kalau dulu luar biasa. Ada orang yang bertanya-tanya tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat. Wa fakihatau wa abba fakihah. Buah-buahan kami tahu. Wa man ab. Menanyakan mutasyabihat. Dipukul langsung sama Umar. Hah? Disiapkan durotul Umar dipukuli sampai berdarah-darah. Suruh pulang, sembuh, pukul lagi, berdarah-darah. Pulang lagi, sembuh, pukul, berdarah-darah. Sampai betul-betul kapok-kapok dia ya. Kalau kamu ingin membunuh saya, bunuh saya dengan cara yang baik-baik. Kalau uh, kalau kamu tidak sudah sudah hilang, sudah pergi yang di kepala saya ini. Dan belum cukup, dikirim ke tempat asalnya. Di sana langsung dikasih hajar, diboikot oleh semua kaum muslimin. Betul-betul dibikin kayak untaku disen. Tidak di salami nggak diajak salam salam hari jawab salamnya nggak diajak bermajlis uh, datang ke sebuah majlis semuanya pada bubar sampai betul-betul taubat dengan taubat dan nasuh itu belum terjadi di zaman sekarang ini ya karena memang itu tindakannya para umara para ulama uh, para umara umara yang ada jelas zaman kita umaroknya lemah dan alusuna belum bisa menerapkan yang seperti ini kalau seandainya Allah, kalau seandainya ya prinsip Umar ini dilaksanakan di zaman sekarang ini, bakal kiamat. Kiamat kubro di kalangan mubayyin, ahlu tamyi, orang-orang yang sok hikmah, yang sok lemah lembut, yang sok ngerti dakwah, Wah, wow, kenapa kok begitu keras? Masa nanya begitu saja kok dipukul-pukul sampai berdarah-darah begitu? Wah, lo mungkin lebih parah lagi tuduhan-tuduhannya barakallahu fikum. Memang baru bantah saja, mengcounter, menerangkan kepada umat penyimpangan yang ada sudah dituduh sebagai pemicu gemuruh fitnah. Sudah dikambing hitamkan bagaimana kiranya kalau menerapkan Durratu Umar kiamat kubro ya ikhwan. Ya, Allahumma. musta'an. Maka sekali lagi camkan di dalam hati antum masing-masing yang membuat fitnah semakin besar ketika prinsip al-haq ini ditinggalkan ketika mereka mukhalafatus sunnah menyelisihi sunnah rasul dalam perkara ini sebagian mereka hulu melampaui batas dalam melaksanakan prinsip tahdir sebagaimana haddadiyah takfiriyah Sebagian mereka loyo, tidak punya taring, tidak punya taji, ahlu tamyi, ahlu tahbil. Semuanya mukhalafatus sunnah perkara ini. Maka fitnah yang muncul di zaman kita sekarang ini terkait dengan mensikapi orang-orang yang menyimpang semakin besar, semakin dahsyat. Itu semuanya bukan karena sunnah Rasul. Bukan karena prinsip yang mulia ini. Tapi dikarenakan mukhalafah menyelisihi prinsip yang mulia ini imma dengan hulu wa imma dengan tamyi' hulu di kalangan hadadiyah tamyi' di kalangan Niu Sururiyah dari kalangan Halabiyin, Ruhailiyin, Rajaiyin dan yang terakhir dari kalangan Sanusiyin pakai nama ini lebih umum barakallahu fikum nah, ini pemicu yang pertama mukhalafah itu contoh terkait dengan dunia dakwah kita. Ketika antum e, membuat contoh-contoh dalam perkara-perkara yang lain, antum cek, atau teliti, ujung-ujungnya ialah fitnah itu terjadi karena mukhalafah tadi menyelisihi bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita bikin contoh yang lebih mengkerucut adanya keretakan rumah tangga adanya keributan rumah tangga, adanya cekcok rumah tangga, rumah tangga yang gak harmonis, rumah tangga yang tidak bahagia, suami istri ribut terus, ufo-ufo sering terbang di rumah tadi, piring terbang ya pak, nah, sering kelahi, sering ribut dan segala macam, Fitnah kan ya? Fitnah gemuruh fitnah dalam rumah tangga. Antum cek, antum lihat, antum teliti pemicunya. Antum akan bikin sebuah kesimpulan yang pak, yang yang yang pakem, yang baku. Ujung-ujungnya dikarenakan rumah tangga tadi menyelisihi bimbingan sunnah. Ada mukhalafah di situ, ada syubhat di situ, ada syahwat di situ, ada maksiat di situ, ada kemungkaran di situ, ada penyimpangan di situ. Yang bahasa singkatnya ada mukhalafah menyelisihi sunnah di situ. Panggil dua-duanya, sini, sini, sini, sini. Ada apa? Ribut terus. Antum Oh yang laki-laki, oh dia perempuan, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. yang perempuan oh, dia oh, oh ribut lagi di depannya antum. Tengok-tengok ternyata satu tidak melaksanakan prinsip rumah tangga al-muasyarah bil ma'ruf. Tidak berumah tangga dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi SAW. Ternyata tidak melaksanakan hukuk zaujain. Hak-hak suami istri. Suami tidak perhatian dengan istrinya, istri tidak perhatian dengan suami. Terus antum kuliti itu akan terpampang jelas di hadapan antum pemicu gemuruh fitnah rumah tangga adalah dikarenakan tidak mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya dalam rumah tangga ini dengan bahasa lain terjadi padanya mukhalafatus sunnah menyelisihi sunnah dalam rumah tangga Harap Allah itu istrinya laporan suaminya itu memikirkan dia sendiri pulang ke rumah nggak pernah pegang anak nggak pernah megang apa semua dilimpahkan kepada istrinya istrinya capek nggak dibantu rumahnya kotor nggak dibantu nyapu anaknya rame semua nakal semua dibiarkan saja ini anaknya ngompol yang ini anaknya BAB yang ini anaknya belum mandi yang itu cucian numpuk, yang ini belum dijemur, yang itu belum setrika, ini yang ini e, lantainya kotor, itu masakan belum matang. Suaminya cuma duduk santai di teras, eh, pegang HP, baca wacat. Mas, tolong bantu mas. Hmm, tugasnya kaum wanita. Masya Allah. Nah, itu tugasnya wanita itu, bukan tugasnya laki-laki. Hmm, lagi baca wacap atau wacapan dengan siapa itu? Grup yang sesuai dengan sunnah atau grup-grup yang tidak beres-beres itu. Jangan-jangan pakai Facebook ini. para hmm, kelafiku Yang merusak itu ya. Lagi asik, anaknya rewel. Eh, anakmu dulu. Ganggu aja. Orang lagi asik. Hmm, Anaknya nangis dibiarin. tuh ada yang bau ompol tuh Tolong itu diceboi. Ya, baunya lalu astagfirullahaladzim. Ditolong itu diceboi dulu. Ini jam berapa ini? Sudah jam setengah delapan pagi belum sarapan. Teh ganian kamu, suaminya kamu dibiarkan. Teh tidak ada, minuman putih tidak ada, kopi tidak ada, sarapan tidak ada. Apa ini? Ngamuk-ngamuk. Nyalahkan, nyalahkan istri. Padahal kalau ditinjau dari kacamata syariat kamu itu laki-laki yang bodoh kamu itu suami yang sefi kamu itu seorang suami yang tidak menerapkan bimbingan Rasul di dalam rumah tangga Aisyah radhiyallahu taala anha memberitakan terkait dengan eh, ketika ditanya tentang apa amalnya Rasul, apa pekerjaan Rasul dalam rumah. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi mihnati ahli ay fi khidmati ahli wa idza jaa waktu shalah kharaja ilaiha adalah Rasulullah wasallam kalau di rumah itu mengurusi membantu pekerjaan rumah istrinya ketika datang waktu sholat keluar untuk sholat disebutkan beliau yang e, nambal bajunya sendiri jahit uh, sandalnya sendiri. Itu Rasulullah ya Pak. Artinya mandiri. Walaupun istri juga diminta menghibat sang suami. Tapi Rasul mandiri. Rasul membantu sang istri. Dalam kondisi yang semacam itu, yang satu ngompol, yang satu BAP, satu belum mandi, cucian piring numpuk, wah cucian belum ada yang belum selesai, ada yang belum dijemur, ada yang belum setrika, <coughs> masakan belum matang, oh, lantainya kotor semua. Kamu sebagai laki-laki itu yang benar, mestinya kamu membantu istri kamu, bukan kemudian kamu malah uring-uringan marah-marah sama dia. Sebab terjadinya pertikaian ini dikarenakan kamu wahai laki-laki tidak mengamalkan sunnah Rasul dalam rumah tangga. Dikarenakan anda mukhalafatus sunnah fi hadhil masalah. Anda menyelisih sunnah dalam bab ini. Kalau kamu mencontoh Rasul, selesai semuanya. Rasul membantu keluarganya, bantu keluarga kamu tadi. Sudah ngerti istri kamu sedang setengah mati nyiapkan sarapannya kamu. Di sisi yang lainnya mesin cucinya nyala, belum selesai itunya. Ya kamu pegangan anak kamu tadi. Yang pipis kamu ceboi, ganti celananya, ganti pempesnya, yang BAB kamu ceboi, yang bersih pakai sabun biar wangi, selesai. Yang belum mandi kamu mandikan, selesai. Yang uh, eh, lantai yang kotor kamu sapu, selesai. Kan begitu. So, istrinya kamu lagi sibuk menyiapkan menyiapkan sarapannya, lihat ada yang belum dijemur, kamu jemur baju yang ada, selesai. Yang belum serika kamu lempet dulu, tolong lempet ya, dilipat-lipat dulu, dirapikan, siap disetrika, selesai. Bantu istrinya kamu tadi. Semua pekerjaan rumah akan selesai dan istri kamu akan tersenyum bahagia berterima kasih atas tindakan suaminya yang betul-betul membantu pekerjaan rumah. Jangan ha? atau jangan khawatir. Ha? Servis demi servis, khidmat demi khidmat akan terus datang dari istri kamu ketika kamu mengamalkan sunnah Rasul dalam perkara. Hah. Nah begitu ya. begitu antum di depan semua telah selesai. Dek, tehnya dek. Ya, siap. Sambil senyum, tidak uring-uringan. Ngerti, sudah beres semuanya. Siapkan tehnya. Nih, nih. Jangan manggil bi, jangan manggil umi. Asyobet Al-Jabiri Hafizullah mengecam keras. Suami manggil istrinya umi, istri manggil suaminya Abi ada sahibul hawash hmm, panggil Ummu Abi uh, Ummu Fulan Abu Fulan gitu. Hah? ini tehnya ya Abu Fulan gitu. dia tersenyum ketika menyuguhkan tehnya tadi kamu tersenyum dengan senyuman istri kamu tadi kamu minum teh yang manis tadi Masya Allah sebentar lagi siap sarapannya selesai kamu sarapan bareng dengan istri kamu, dengan anak-anak kamu, lantainya bersih, jemuran beres, anak kamu wangi-wangi. Selesai. Itu dikarenakan engkau mengamalkan sunnah Rasul dalam rumah tangga. Kuncinya tadi ribut repot itu ya hada Wahai laki-laki itu dikatakan kamu yang tidak mengamalkan sunnah Rasul pemicu terjadinya gemuruh fitnah dalam rumah tangga kamu karena kamunya yang mukhalafatus sunnah yang menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Paham ya? Jangan menyalahkan sunnah Rasul. As memang akhwat-akhwat salafiyah ini nggak beres ini. Cadaran tapi gak pernah ngurusi suami. Taklim terus tapi nggak pernah ngurusi suami Oh, ya akhwat Malah kamu kamu, lo kok nyalakan cadarnya? Lo kok nyalakan taklimnya? Lo kok nyalakan akhwat-akhwat yang mulia itu? Salahkan kamu yang mukhalafatus sunnah, cadar sunnah Rasul wajib pendapat yang roji bagi perempuan yang keluar rumah menggunakan hijab. Barakallahu fikum. Taklim itu perkara yang harus. Jangan kamu salahkan. Bukan ini pemicunya. Pemicunya karena kamunya ini yang mukhalafatus sunnah, yang menyelisih sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wahakala. Semua fitnah ya Semua fitnah. Antum lihat dari mulai yang kecil sampai yang paling besar. Dari mulai skala kecil sampai skala yang begitu luas. Ujung-ujungnya pemicu terjadinya fitnah pemicu gemuruh fitnah, di situ ada unsur mukhalafah. Imma syahwat wa imma syubhat. Paham tuh? Kan? Tolong cermati baik. Nah, sengaja saya perpanjang satu poin ini ya, Pak. Dikarenakan inilah yang namanya pemicu inti semua fitnah yang ada mukhalafatus sunnah sababu kulli fitnatin wa mihnah menyelisih sunnah sebab semua fitnah semua mihnah tolong resapi baik-baik tolong camkan baik-baik yang satu ini jangan sampai anda termasuk orang-orang yang justru merendahkan sunnah Jangan sampai anda termasuk orang-orang yang menjadikan sunnah Rasul sebagai kambing hitam fitnah. Jangan sampai demikian. Fatal akibatnya. Minimal itu penyimpangan ujung-ujungnya kemurtadan dari Islam. Barakallahu. Yang kedua. Masya Allah Sudah setengah enam ya nah, Tapi labas Yang penting paham Bukan poin-poinnya Yang banyak yang kedua al jahl wa adamul basirah fi dinillah pemicu gemuruh fitnah yang kedua ialah dikarenakan kejahilan dikarenakan tidak memiliki basirah tidak memiliki ilmu petunjuk tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini pemicu berikutnya. Al-jahl sababu kulli syarrin wa bala' yang namanya kebodohan, kejahilan tentang agama Allah Sebab semua kejelekan-kejelekan dan balak di dalam beberapa nas nas dalil seringkali digandengkan antara al-jahl dengan berbagai macam ragam-ragam fitnah. Atau ragam fitnah selalu seringkali digandingkan dengan al-jahl, kebodohan tentang perkara agama. Itu menunjukkan di ikhwanatina azakumullah adanya irtibat bainahuma keterkaitan antara keduanya. Ada jahl muncul fitnah, ada fitnah sebab pemicunya di antaranya adalah al-jahl. <clears throat> di antaranya ikhwan. <clears throat> Hadis yang saya bacakan tadi Hadir Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim <clears throat> ketika Allah ketika Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya Allah Azza wa Jal tidaklah mencabut ilmu sekaligus dari hamba-hambanya tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama Rasul mengatakan setelah itu hatta idza lam yubqi alima itakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau ghairi ilmin fadallu wa adallu hingga ketika tidak menyisakan satu Tapi ya Saya ulangi lagi hadisnya. Kata Rasulullah SAW, hatta idza lam yubqi alima. Hingga ketika tidak lagi menyisakan seorang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya orang-orang itu menjadikan tokoh-tokoh yang jahil. Al-jahil. Fasu'ilu maka tokoh-tokoh yang jahil tadi ditanya fa'aftau bi ghairi ilmin mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu fadallu wa adallu mereka pun sesat dan menyesatkan antum perhatikan di sini digandengkan antara sesat dan menyesatkan munculnya tokoh-tokoh yang menyimpang dengan kejahilan dikarenakan tokohnya jahil tidak paham tentang perkara agama, tidak mengerti yang namanya sunnah, muncul yang namanya fatwa dengan tanpa ilmu, ujung-ujungnya sesat dan menyesatkan. Ada kejahilan, muncul fitnah, muncul penyimpangan, muncul kesesatan. Terjadi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada, itu semuanya di antara pemicunya al-jahil. Bodoh tentang perkara. Antum mencermati lagi hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh al Imam Al Bukhari wa bi nahwihi inda Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda yuqbadul ilmu inda bi yuqbadul ilmu wa yadhharul jahlu wal fitan wa yakthurul haraj Qila ya Rasulullah mal haraj. Faqala hakadha. Di, disampaikan begini. Faharrafaha ka'annahu yuridul qatl. Hakadha. Kata Rasulullah SAW, ilmu akan dicabut. Akan nampak kejahilan dan fitnah-fitnah. Dan akan sering terjadi yang namanya al-haraj Ditanyakan ya Rasulullah apa itu al-haraj? Maka beliau memiringkan tangannya seperti ini. Seolah-olah yang beliau maukan pembunuhan dan peperangan. Antum perhatikan ya ikhwan, rasul menggandengkan antara al-jahl dan fitnah. Wa yabharul jahlu wal fitan. Ini pembahasan tentang tanda-tanda kiamat akan muncul, akan nampak, akan tersebar kejahilan dan fitnah-fitnah. Menunjukkan yang namanya al-jahl bidin, kebodohan tentang perkara agama itu pemicu utama gemuruh berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Fitnah semakin dahsyat, semakin besar, semakin melebar dikarenakan para pelakunya jahil, orang-orangnya bodoh tentang perkara agama Allah Azza yang selamat dari fitnah orang-orang yang di atas basirah, di atas ilmu. Hadis yang lain disebutkan di dalam Bukhari Muslim <clears throat> dari sahabat yang mulia <clears throat> Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Kedua-duanya meriwayatkan dari Rasulullah alaihi wasallam kata Rasulullah alaihi wasallam inna baina yaday sa'ah inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-ilm wa yakthuru fiha al-haraj wal haraju al-qatl kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya di depan kiamat nanti atau sebelum terjadinya kiamat nanti ada masa-masa ada hari-hari yanzilu fihal jahil akan turun pada hari-hari itu kebodohan wa yurfa'u fihal ilm akan diangkat ilmu pada hari-hari itu wa yakthuru fihal haraj dan akan banyak terjadi haraj pada masa-masa itu dan al-haraj al-qatal pembunuhan kata Rasul. <clears throat> Ilmu diangkat, al-jahal turun. Yang terjadi adalah haraj munculnya pembunuhan-pembunuhan, fitnah-fitnah, peperangan-peperangan yang ada barakallahu itu. Dari sini Allah ya, diambil kesimpulan yang begitu jelas bahwasanya pemicu gemuruhnya fitnah ketika banyaknya para sufaha orang-orang yang jahil, orang-orang yang sefi terjun di panggung fitnah. Dan muncul dikarenakan bodohnya mereka, jahilnya mereka tentang agama Allah Azza wa Jalla. Contoh-contoh yang saya bawakan tadi terkait dengan dakwah, terkait dengan rumah tangga, terkait dengan yang lain-lainnya. Di samping itu dikarenakan mukhalafah benang merah ke belakangnya jahil dikarenakan kalau perkara dakwah tidak memahami, tidak mengerti atau jahil tentang prinsip-prinsip salaf dalam sikapi orang-orang yang menyimpang tadi. Rumah tangga tadi dikarenakan jahil, bodoh tentang prinsip-prinsip Rasul dalam berumah tangga. Apalagi tampilnya para sufaha, tasodur sufaha tasodurul juhala tampilnya orang-orang yang sedih orang-orang yang bodoh orang-orang yang jahil di panggung fitnah terutama kalau sudah masuk di arena Facebook Facebook yang ada itu di dunia maya tanpa batas itu semua tampil semuanya maju semuanya komentar semuanya sendiri yang ini dengan kunyah, yang itu dengan lakop, ini dengan nama samaran, yang ini dengan nama jelas. Fitan. Barakallahu fikum. Hadal jahil ya. Ada jahil, ada fitnah, ada fitnah, ada jahil. Barakallahu fikum. Maka tidak mungkin orang-orang yang di atas ilmu, yang di atas basirah, di atas petunjuk masuk di dalam panggung fitnah. Terjerumus, terjerembab dalam kubangan-kubangan fitnah. Yang selamat dari fitnah adalah orang-orang yang di atas ilmu, di atas bausirah, di atas petunjuk, di atas bimbingan-bimbingan ahlul ilm. Barakallahu Nah, itulah di antara hikmah Kenapa Rasulullah Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita semuanya untuk kembali kepada para ulama kibar dan menjelaskan barokah bersama dengan mereka ketika terjadi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan <clears throat> dari Rasulullah SAW beliau bersabda al barakatu ma'a akabirikum barokah itu bersama dengan orang-orang besar kalian ulama-ulama kibar kalian dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya Ibn Hibban dalam Sahihnya dan dihasankan oleh Al-Shaykh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Dan juga Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim pun juga demikian menasihatkan, memberikan bimbingan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa, <clears throat> "Wa idza ja'ahum amrun min al amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kenapa? Kata Allah ketika datang kepada mereka berita yang aman atau yang menakutkan, kenapa langsung disiarkan begitu saja? Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada orang-orang kepada uh, ulul ilm yang memiliki ilmu di antara mereka, niscaya orang-orang yang bisa mengambil istimat hukum di antara mereka akan mengetahui duduk perkaranya. Ini ayat adab dari Allah Azza wa Jal, bimbingan dari Allah Azza wa Jal untuk kembali kepada Rasul, kepada sunnah dan kembali kepada para ulama ketika muncul berbagai macam muskilah, fitnah di kalangan kaum muslimin. Supaya semuanya dibangun di atas dasar ilmu, di atas dasar basirah, petunjuk. Terbimbing dengan bimbingannya para ulama, tidak di atas al jahil maka dengan ilmu akan selamat dari fitnah. Dengan basirah akan selamat dari fitnah. Dan yang terjatuh dalam api fitnah, gelombang fitnah, dahsyatnya fitnah, kemuruh fitnah, dan menjadi ahlul fitnah adalah para juhala dan para sufaha. Naam, maka salafiyin ahlu sunnah ketika fitnah semakin dahsyat, fitnah semakin melanda, tersibukkan dengan ilmu, semakin semangat taklimnya, semakin semangat belajarnya, semakin semangat tolabul ilminya, mengkaji semua bidang-bidang ilmu yang ada, mengkaji ilmu akidah, mengkaji ilmu ilmu sunnah, mengkaji ilmu tentang masalah ahkamul ibadah, mengkaji fiqh, mengkaji hadis, mengkaji tafsir, mengkaji lughah dan yang lain-lainnya dan juga di dalamnya mengkaji tentang ilmu rudud ilmu tahdir bantahan-bantahan para ulama terhadap orang-orang yang menyimpang atau buku yang menyimpang atau pemahaman yang menyimpang membantah semua pihak-pihak yang menyimpang sehingga semua di atas ilmu para Allah. nah, ya Ini semuanya dikarenakan al-jahil. Dikarenakan al-jahil ikhwan Jam 6 kurang seperempat. jam berapa adanya ya Pak? jam 6 kurang 5 menit jadi kurang 10 menit lanjut atau persiapan maghrib masih banyak poin-poinnya tenang aja apakah habis Hah? persiapan dulu ya nah ahsan ya De, ada waktu 10 menit kita separuh dulu <clears throat> untuk persiapan sholat maghrib barakallahu fikum Fadal maghrib langsung diteruskan kembali sampai isya Barakallahu fikum. Eh, waktu-waktu akhir semacam ini khonamtina'azakumullah ini waktu-waktu makbulnya doa dikarenakan kita sedang berada di hari Jumat dan Rasul memberitakan bahwasanya di akhir-akhir waktu hari Jumat ba'dal asr ada waktu-waktu makbulnya doa sehingga di samping persiapan maghrib antum gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang antum kehendaki dan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat memanfaatkan waktu-waktunya mempunyai doa. Sebagian ulama juga menyebutkan waktu turunnya hujan juga termasuk waktu makbulnya doa sehingga terkumpul dua sekarang ini. Hah? Waktu akhir Jumat dan turunnya hujan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan insya Allah pada pertemuan pada Maghrib nanti akan kita lanjutkan materinya. Yang punya pertanyaan dipersiapkan soal-soalnya. Insya Allah dijawab yang mudah daripadanya. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. hafidzakumullah. <clears throat>